بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك البطوع والمنوم والرزوق صلاح الجسد والروح متوبة النسوء واهدي قلوبنا حق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصرنا وصاحه وداننا وثبت لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فصلي وسلم وبارك عليه فالتفت في آخر مجلسه إلى رجل كان Lalu beliau menoleh Menoleh atau menengok Di akhir majelisnya Menoleh kepada seseorang Yang ada di sebelah kanannya Sofian bin Uyainah Nengok ya, Ke arah sebelah kanan Melihat kepada seseorang yang ada di kanannya Wagala lalu beliau Sufyan bin Uyainah berkata, Gum, hadisil qawma, hadisal hayati. Bangun, ceritakan tentang kejadian ular. Tentang kejadian kisah ular. Wagala rajuli, wagala rajulu, lalu berkata orang itu yang disuruh cerita. Asli Aslibuni Bersandarlah kalian kepada aku Bahasa Pasnadat Hah? Ada alifnya? Ya hmm? hmm? Ya. ya ya. Asnada Pak Asnad Pak Asnad Fa'asnadnahu Lalu kami bersandar kepada orang tersebut. Wasalat jubunu ainai. Lalu ngalir air mata, ya, kedua air mata itu. Habis ini orang kelopak matanya basah dengan air mata. Sumagala kemudian orang itu cerita Ala basma'u atau basmi'u Ya. Wa'au. Hadatsani abi an jaddi anna rajulan kana yu'rabu bi Muhammad ibn Humair. Ingatlah, hendaklah kalian dengerin, perhatikan. Telah menceritakan kepada aku bapakku dari kakekku bahwasanya ada seorang yang dikenal dengan nama Muhammad bin Humair. Wa kana lahu wara'un. Ini Muhammad bin Humair wara orang yasumun nahar wa yagumun lail. Puasa siang hari, salat malam. Wa kharaja zata yaumin yatasayyadu. Lalu satu saat ini orang keluar. Satu hari berburu Iza aradat lahu hayatun tiba-tiba datang seekor ular menghampiri orang itu. Menghampiri Muhammad bin Umair. Wabalat ular itu berkata, Ya Muhammad bin, Ya Muhammad bin Umair, Ajirni ajarakallahu. Ya Muhammad bin Umar, lindungi aku, tolong aku, semoga Allah membalas kamu. Lalu berkata Syekh Muhammad tadi laha kepada ular memang, ya lindungi dari siapa ini, minta perlindungan dari dari siapa qalat min adui dari musuhku min aduin gadzalamani dari musuh yang telah menzalimi aku kata ular itu qala laha wa aina aduwuk Kata Muhammad, mana musuhmu? Qalat lalu min warai. Ada di belakangmu. Lagi ngudak-ngudak aku. Qala laha. Lagi Muhammad berkata lagi sama ular. Wa mi ayyi anta? Itu anti. Kamu ini umat siapa? Qalat ular menjawab, min ummati Muhammad. Saya termasuk umat Nabi Muhammad. Qala lalu Muhammad bin Umair karena dengar ini umat Nabi ular dia timbul keinginan untuk nolong fafatahtu gala tu ridai lalu aku buka selendangku ya Wagul tu udkhuli eh masuk sini selendang mau diumpetin di dalam ridanya dia udkhuli masuk dalam Gala ular itu bilang, ya rani adui musuhku ngelihat aku ntar kalau diumpetin di apa ya, ntar musuhku ngelihat ya apa itu bacanya Fasil tutumri Lalu aku buka ini nih Jubah, ini kan orang orang pakai jubah ini Ya jubah, Aku masukin ke dalam jubah Lalu aku buka jubah Wakul tu udhuli baina tumri wa beti. Ini masuk aja dari antara jubahku dan perutku. Jadi ke dalam. Ya. Kayak habaib jubah besar. Ya. Kalau begitu masuk aja di sini nih, di antara jubahku dan perutku ke dalam. Ya. Galak dia ngomong juga nih ular. Ya Rani adui, musuhku melihat juga ntar. Pagul tulaha. Lalu aku berkata kata Muhammad, Paman ladzi asna'u bika? Kalau begitu apa yang bisa aku perbuat buat kamu? Qalat in aradta istina'al ma'ruf fattah li bab. Dia bilang kalau ente mau berbuat baik, berbuat ma'ruf, buka untukku mulutmu. Iya. Buka mulut itu. Hatta ans hatta ansaba bihi sehingga aku bisa masuk ke dalam mulut kamu. Jadi minta ngumpet di dalam mulut. Ular, ya kan? Kultu. Lalu aku berkata kata Muhammad, "Ahsya an taqtula an taqtuli an taqtulini," ya. Karena dia mau anas ya. Saya khawatir kamu bunuh aku. Kalau ular menjawab, "La wallahi." Demi Allah enggak, saya enggak bunuh ya. Ma'aktuluka Allahu syahidun alayya Demi Allah saya nggak bakal bunuh Allah jadi saksi atasku bizalik wa malaikatuhu malaikat juga jadi saksi wa anbiya'uhu para nabi wa amalatu arsyihi malaikat pemikul aras jadi saksi juga. Wa sukanu samawati, penduduk-penduduk langit jadi saksi in ana tu eh jika jikalau aku membunuh kamu saya janji gak bakal bunuh Allah jadi saksi saya gak bakal bunuh kamu ya, para nabi malaikat ya, malaikat arus semua jadi saksi saya gak bakal bunuh kamu kata ular Nabi <coughs> Muhammad lalu Muhammad bin Humair berkata, tu bi biya." Lalu aku buka mulutku. Bansa bati masuk ular ke dalam mulut. Sumpah maka itu kemudian aku jalan. Fa'arada fa'aradani rajulun mahu somsomah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki menghampiri aku. Bawa apa itu? Arang ya. Somsomah. Ya kayak model pacul gitu ya, buat alat bentuk. Orang dia lagi kejar-kejar ular ya. Oh, ada taruh kayak model pacul. Fakalali lalu orang itu bertanya kepada Nabi Muhammad, kultu wa ma tasha?" Ya Muhammad, aku menjawab, "Wa ma tasha?" Apa yang kamu pengen? Kala orang itu bilang, Lagai ta'adui Atau lagi ta'adui, kamu kamu lihat musuhku kan? Kamu menjumpai musuhku kan? Kutu waman adumu. Emang siapa yang musuh ente? Qala hayya. Ular. Rupanya orang yang lagi ngejar-ngejar ular tadi. Kultu Muhammad bin Humair menjawab, eh berkata dalam hati, Allahumma, ya Allah, lah. Jadi dia mau bilang, mau mau bohong, tapi dia teriak dulu ya Allah lah karena demi untuk nyelamatin ular lah saya nggak lihat saya nggak ketemu tu Robi min gauli la atamallah lantaran bilang tidak tidak melihat tidak ketemu saya istighfar kepada Allah seratus kali padahal boleh hukumnya bohong nyelamatin makhluk daripada pembunuhan boleh, tidak apa-apa. Kalau nggak boleh bohong di situ, repot. Ya, maka di antara bohong yang dibolehkan adalah nyelamatin nyawa. Maling lagi diudak-udak sama orang sekampung. Maling jemuran. Bunuh, bunuh, bunuh. Masuk ke rumah kita ngumpet. Ya, orang tanya, Oh, maling, maling, maling jemuran ya enggak tujuannya apa nyelamatin kalau dia bilang ya gue gak mau bohong tuh dalam rumah gue habis dibunuh ya nggak boleh upetin boleh tar kelar dari itu telepon polisi baru biar diamankan kan gak sesuai ganjarannya maling jemuran dibunuh ya, kita nyelamatin Gak apa-apa bohong di situ gue dengar lagi gue kawin lagi Gue ngamuk deh bakalan nih, gue minta cerai. Ya. Habis deh gue pengen begini, oh gue gak tahu, padahal tahu. Nyelamatin daripada ntar dia berantem, jadi habis-habisan tuh makhluk ang ruang angkasa pada turun, piring, piring terbang. Iya, pura-pura aja nggak tahu. Jangan jujur-jujur banget. Iya bener. <laughs> Summa ke galilan. Kemudian aku ber, ber, pergi sedikit. Bergerak gitu. akhrajat ra'suha. Ya. Ra'saha ya. Hmm. Lalu dia keluar. Eh lalu orang uh, ular itu mengeluarkan kepalanya mimpi, mimpi ya dari ke, dari mulutku. Itu ular nongol dari mulutnya Muhammad bin Humair tadi. Wagalat dia berkata namun unsur Mada hadal adu Coba lihat Itu tolong lihat perhatian Musuhku udah, udah jalan belum katanya Ya Ini Minta Muhammad itu supaya lihat Musuhnya udah kabur udah jalan belum gitu Falta bata ya falta itu. Hmm? bata. Ya iltab itu ya. Falta itu. Ya. Faal tabitu itu asalnya. Lalu aku menoleh. Falam ara ahadan. Aku nggak melihat seorang pun. Kultu lalu aku berkata, lam ara ahadan. Saya nggak nggak lihat ada nggak lihat orang lain, nggak ada nggak melihat seorang pun. In aradta an takhruji Fakhruji Kalau kamu pengen keluar, eh ular, ayo keluar tu ular berkata Al-an ya Muhammad Ikhtar wahidatan minasnai Minasnatai Ya Muhammad sekarang kita pilih Satu di antara dua pilihan Ima an upatita Kabidaka Wa ima an afkoba buadaka Ente pilih salah satu nih. Mau saya ancurin hatimu atau saya lobangin jantungmu. Ini eh, air tuba dibalas, eh, air susu dibalas air. Udah ditolongin, disuruh keluar bukannya mau keluar. Dibilang pilih, saya mau ancurin kamu punya hati atau jantungmu yang saya mau lobangi. Gemeter Muhammad bin Umar dengar tuh ucapan ular. Ya, mati gue nih. Ya ular di dalam gue. Dalam perut, di dalam tenggorokan. Tapi dia orang saleh. Pada pada akabila ruhi. Ya. Lalu aku tinggalkan kamu tanpa ruh mati, pengen dibunuh oleh hasil itu Muhammad. Ditolongin nggak balas budi. Fakultu aku menjawab subhanallah. Ainal ahdul ladhi ahadda ilayya wal yaminul ladhi halakti ma'asra'a. Mana sih tahu? Subhanallah. Mana janji yang ainal ahdal ladhi ahadta ilayya mana janji yang kau telah janji kepadaku Hei ular ahidni wal yaminul ladzi halakti ya dan janji yang kau udah sumpah sumpah mau begini begini kok sekarang ingkarin, pengen bunuh aku malah demi Allah saya gak bunuh kamu demi malaikat demi nabi kan gitu tadi yang di awal kok cepet banget tuh sumpah dilanggar kata Muhammad bin Umar kepada ular ya. ma asra'ah ma nasitahu ma Alangkah cepatnya apa yang kamu lupakan itu. Qalat ular menjawab, "Ya Muhammad, ya Muhammad, Humair, lima nasital adawat allati ha? Iya. Allati kanat baini wa baina abi Adam haitsu min minal jannah ala ayyi syai'in aradta al istina al-ma'ruf ma'a ghairi ahli." Uh. Tular bilang, ya Muhammad, engkau kenapa engkau melupakan musuh yang ada di antara aku dan di antara bapakmu Adam yang telah mengeluarkan Adam dari sorga atas jalan apa engkau pengen berbuat makruf kepada orang yang bukan ahlinya jadi ular ngaku dirinya bukan ahli ahli ngebalas budi bukan ya itu lupa iblis yang ada di antara diriku dan diri bapak kamu Adam. Ya iblis, iya ya enggak? Dia mengeluarkan Adam dari apa namanya? Dari sorga, padahal berdampingan di sorga. Tapi karena hasad, karena sombong, sehingga dia berusaha untuk memperdaya Adam keluar dari sorga. Itu lupa. Masa ente mau berbuat makruf kepada orang yang bukan ahlinya? Ya. Dengan arti kata, saya ini bukan ahli orang yang bisa balas budi terhadap orang yang berbuat makruh. Ini ular, makanya wajib dibunuh ular. Di antara binatang yang wajib dibunuh, ular. Hmm? Bukan dibiarin. Kultulah. Aku berkata kepada ular. Walaupun antak tulah antak tuli ini kalau begitu kamu mesti bunuh aku. Allah la buddha min Iya. Saya harus bunuh kamu. Kultu Pak ini hatta asira ila tahta hadzal jabal. Kalau gitu biarkan aku sebentar deh. Biar saya istirahat dulu di bawah gunung. Pak ya, hida li nafsi mawdi'an. Lalu aku siapin tempat untuk aku mati. Mau cari mana tempat yang enakan deh. Kata Muhammad. Padahal dia lemas, lemas. Minta istirahat dia tolong, kasih aku kesempatan deh. Aku mau istirahat dulu di bawah gunung sambil nyari-nyari tempat di mana yang pas supaya kau bunuh aku, kata si Muhammad. Pasrah. Udah oh, pasrah. Qalat Syanak Kata ulo. Terserah ulum Terserah deh Mau di mana yuk Yulah masih di sini. Dia jalan ke gunung deh, duduk. Ya. Kala Muhammad, pamadaitu uribal jabal. Muhammad bilang, saya menuju, ya, bergerak, berjalan, ingin ke gunung. Waqad ayistu minal haya. Sungguh aku telah putus asa dari hidup. Udah gak ada harapan. Farofa'tu torki ila sama. Aku angkat pandangan mata ini ya ke, ke langit ini sambil berkata ya latif ya latif ultub biya bilutfikal khafi ya latif bil qudratil lati istawai istawayyat ya ha istawaita biha 'ala al-'arsh falam yu'raful falam yaribul 'arshu aina mustaqirru minhu illa kafaitani hadhil hayat yang kita baca di ratib jadi cuma beda aja. Ya, ya latif bi khalqi, ya alim bi khalqi. Untuk ya latif, ya alim, ya khabir. Orang malah izolimin baca itu tuh. Ya. Dia baca. Ya latif, ya latif. Oh Tuhan yang maha lembut, yang maha lembut. Berikan kelembutan kepada aku dengan kelembutanmu ya Allah yang khabir. Ya yang yang sangat halus. Ya Latif bil qadratil lati dengan kekuasaan yang memenuhi ya. Ya, yang memenuhi dengan itu kekuasaan alam arsh. Kekuasaan Allah meliputi arsh. Falam pun arsy sehingga arsh sendiri tidak tahu, tidak kenal aina mustagirruk. di mana engkau bersemayam. Jadi nggak bisa tuh yang kita tafsirin apa Innallaha Innallaha apa? Istawa 'alal 'arsy istawa. Hah? Ya. Jangan di jangan diterjemahin, nggak bisa. Ya, jangan ditafsirin tuh. Sesungguhnya Allah bersemayam di atas nih, Jangan. Ya. Hah? Kenapa? Iya. Jadi kayak bertempat. Udah. Kalau kita tafsirin jadi bid'ah. Ibnu Abbas terhenti di situ. Ya. Hanya Allah yang tahu itu maknanya. Illa gafaitani. Kecuali engkau tolong aku ya Allah. Hindarkan dari kesulitan. Hadil hayat. Ini. Jadi intinya Muhammad bin Umair minta tolong kepada Allah. Biar selamatin. Gara-gara dibaca tuh. Ya latif, ya latif. Utupi. Summa mabaitu. Kemudian aku jalan. Fa'aradani rajulun fi barriha. Lalu datang menghampiri aku seseorang yang wangi dia punya bau. Naqiyal badan, bersih badannya. Qala li lalu orang itu berkata kepada padaku salamun alaikum. Qultu faqultu wa alaikassalam ya akhi. Aku menjawab waalaikumsalam. Datang tiba-tiba nongol orang bersih. Badannya bersih, baunya wangi ya, sambil mengucapkan salamun alaik aku jawab waalaikumsalam ya akhi gala mali Aroka tagayara launuk kata orang itu yang datengin Muhammad saya lihat wajah kamu berubah nih warnanya pucat ada apa pura-pura nggak tahu ini malaikat saya lihat warna muka kamu berubah ini ada apa Orang lagi kedar, mikirin mati, ular mau terbunuh. Padahal itu aku jawab. Ya. Mali araka takayyara launu qultu min aduin Yang bikin aku pucat nih musuh. Wa qad dia zalimin aku. Kala wa'ina aina Di mana musuhmu? Kultu bijau pi Musuhku tadi dalam sini di rongga. ipah ibtah Ibtafaka. Kata itu orang, buka mulutmu. Suruh buka mulutnya. tu kami aku buka mulutku. Fawada'a fihi misla warajatin zaitunatin khadra'ah. Lalu orang itu meletakkan di dalam mulutku itu, di dalam mulutnya di dalamnya, seperti daun daun, daun zaitun, warnanya hijau, ya. Sambil berkata, ثم gala imda Wabila ayo papak papak habis papak telan jadi dicecelin dikasih daun nih makan papak Wabila telan deh tu lalu aku kunyah tu lalu aku telan ya wabalagtu falam albas yasiran illa maghasabatni wadarat bi badni faramaitu biha min asbali min asbalin gid'atan gid'atan Gak lama kemudian katanya setelah aku makan tu daun ya tiba-tiba perutku terasa apa itu mules perut mules kemudian ada yang muter-muter di sini ada yang muter brrr, kayak orang begitu ya ah Terus nih eh, aku buang katanya. Makan Oh, ah. Aku berak. Gidatan, gidatan, sepotong-sepotong keluar ke ular. Ancur tuh ular. Subhanallah. Ya. Cari daun itu. Jadi dukun nih. Eh. tu berrajul. Aku bergelantungan. Wah, mules. Mules saking mulesnya berak sampai pegangan tu orang tadi. tu lah man anta? Alladhi mannallahu alaiya bika. Fadahika. Siapa ente yang mana Allah telah memberikan karunia kepadaku dengan sebab kamu kan ditolong sama orang itu. Itu orang senyum tu lagi. Fadahika. Summa gala sambil berkata senyum. Ala ta'aribuni. Ente nggak kenal aku. Allahumma la. Kata Syekh Muhammad, la. Allahumma la. Qala ya Muhammad ibn Umar Innahu lamma kana bainaka wa bainal hayati ma kana wa da'auta bidzalika ad-du'a yadajat malaikatus samawati sab'i ila Allah azza wa jalla. Ya Muhammad, Sesungguhnya ketika antara kamu dan antara ular itu terjadi yang tadi itu, ya, Lalu engkau berdoa dengan itu doa tadi ya latif ya latif ultubi. Malaikat pada gemuruh. Bocor. Ya, malaikat pada bergemuruh, malaikat langit tujuh lapis langit pada begini semua. Ya, di hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berkata Allah wa izzati wa jalali sehingga Allah berkata demi kemuliaanku dan ketinggianku Ra'aitu bi'aini kulla fa'al ma fa'alat ay hayatu bi'abdi. Kata Allah aku lihat dengan pandangan mataku yang yang lazim yang yang layak bagi Allah ya. Ya. Aku melihat atau aku mengetahui ya, setiap apa yang dilakukan oleh ular terhadap hambaku itu. Jadi kata Allah ya, menjawab gemuruhnya malaikat. Saya lihat apa yang diperbuat ular kepada hambaku itu wa ya Allah subhanahu wa taala ilaih. Lalu Allah perintahkan aku ya supaya turun menolong kamu. Wa ana yugalu lil ma'ruf. Saya ini dikenal al ma'ruf. Ya. Mustaqirri di sana tempat tinggal aku, aku menetap di langit Ar-Rabi'ah, langitnya keempat. An adrik ilal jannah. Yuk, kita ke surga yuk. Itu malaikat habis nolongin Muhammad bin Humair ya, daripada kejahatan ular tadi. Lalu mengajak, yuk kita naik ke surga. Wa khuzwa waragata hadra. Lalu pegang ini eh, daun hijau. Ya. Walhik biha wa, wa alhik biha abdi ini lanjutan yang tadi ini. Ya. Wa amarani Allah Subhanahu wa taala. Walhad biha abdi Muhammad bin Umair. Ya. Dan temukan atau jumpai itu abd hambaku yang bernama Muhammad bin Umair. Lalu kata malaikat itu, "Ya Muhammad, alaika bisina'il ma'ruf." Ya Muhammad, hendaklah kamu melakukan perbuatan ma'ruf. Ya iya masari'asu karena perbuatan ma'ruf itu akan memelihara daripada uh, ya segala perbuatan yang jahat. Jadi matinya dalam keadaan tragis, dibunuh, ah, pokoknya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu wa in dayya'ahu al-mustani' mustani' ilaih lam yada' indallahi azza wa jalla. Sesungguhnya sekalipun orang yang ditolong itu menyia-nyiakan kamu, nggak balas budi, Allah nggak bakal jatuhkan derajat kamu. Allah nggak bakal hinakan derajat kamu. Maknanya Allah siap nolong bagi orang yang selalu berbuat ma'ruf. Ya. Ini bab yang lalu bahwa perbuatan ma'ruf itu bisa memelihara orang daripada mati yang suk, ya, mati yang buruk. Yang kemarin ceritanya apa namanya? oh, oh yang orang hasad ya iya, mau fitnah dia ya. ini raja dibilang raja mulutnya bau tapi akhirnya dapat surat tujuan mau dibunuh eh yang hasad yang minta tuh surat dia yang dibunuh ya yang kemarin tuh nah, jadi dua cerita itu cukup bagi kita untuk menjadikan satu ibrah bahwa kalau orang yang berbuat ma'ruf insyaallah. Ma'ruf biar kecil kayak apa tetap ya tidak diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kelaparan kita kasih makan. Orang perlu pertolongan kita tolong. Ya, orang lagi sudah apa lagi butuh bantuan kita bantu. Ya. Insyaallah perbuatan ma'ruf kita itu bakal ya, menjadi benteng atau penolong kita dari segala macam marah bahaya.